Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus melanjutkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita masih berbicara di dalam bab dan pada saat ini kami ingin kukuhkan begitu pentingnya tobat. Mohon ampun kepada Allah, yang bertobat kepada Allah dan bertobat kepada sesama manusia. Tidak akan orang sampai kepada Allah jika ia terbebani, terbebani dengan dosa-dosa. Maka cara pertama dan utama untuk menuju Allah adalah kita menyelesaikan urusan kita kepada Allah dan menyelesaikan urusan kita kepada manusia dengan bertobat. Dan harus kita ketahui bahwa kemaksiatan itu digambarkan oleh Al-Imam Haddad rahimahullah ta'ala seperti racun di dalam jasad. Kalau jasad terkena racun, apa yang namanya maksiat itu di dalam hati kita. Maksiat terhadap hati kita seperti racun di dalam jasad. Jasad yang terkena racun maka akan rusak. Begitu juga hati kalau terkena racun maka hati itu akan rusak. Maka dengan adanya kemaksiatan seseorang, apakah itu maksiat kepada Allah atau maksiat kepada sama manusia, itu akan merusak hati. Sehingga kalau sudah hati rusak, tempatnya penyakit hati. Segala macam penyakit hati akan berkumpul di dalam hati, sehingga akan menjadi manusia busuk. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahasanya, hati itu bagaimana ter apa rusak oleh maksiat-maksiat digambarkan dalam hadis tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'udan udah Yang namanya fitnah atau kemaksiatan itu akan menutup hati seorang hamba seperti pintalan uh, tikar. Ada tikar dahulu itu. Kan cara membuatnya tikar. Satu demi satu. Satu demi satu. Satu demi satu disulam hingga pada akhirnya menutupnya nih maksiat satu maksiat menempel di hati membuat satu titik membuat hati titik lebih gede lagi terus hingga hati itu bisa hitam dengan kemaksiatan sehingga hati yang tertutup mendengar ceramah duduk di tempat mulia tidak akan tersentuh mendengar kalimat-kalimat mulia tidak pernah tersentuh hatinya tidak bisa menitikkan air mata tidak ada kerinduan untuk kebaikan biarpun sudah mendengarkan petuah dari ulama mendengar hadis Nabi Al-Qur'an adalah ahli iman yang hatinya bersih hatinya uh, tertata, hatinya benar, ahli iman itu bagaimana? Innamal mu'minun alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Mendengar pikir bergetar, mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dikumandangkan semakin dia uh, bertambah keimanannya. Akan tapi lihat hati yang sudah tertutup dengan kemaksiatan maka akan gelap. Ia ya, tidak akan bisa melihat kemuliaan, ia ya, akan tidak bisa melihat kebaikan dan itulah akan muncul kesombongan, akan muncul uh, uh, namanya kedengkian dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu, bagaimana kita agar selamat? Maka pertama dan utama yuk kita masuki wilayah tobat, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ditunda. Dan pertobatan kita pun tidak cukup, kita hanya berkata aku menyesal akan tapi tanyakan kepada dirimu sendiri. Pernahkah engkau menitikkan air mata di saat engkau sendiri? Kami tidak berbicara tentang menangis di depan orang. Nabi Muhammad pernah di saat ada orang menangis di depan orang berkata na'am idza kana hadza fi baitik. Ya kalau ini di rumahmu. Boleh kita menangis di depan orang akan tapi ingat bukan tangis yang dibuat-buat. Ini hitungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menitikkan air mata khususnya di saat sendiri, di saat tidak ada orang yang melihat kita. Itu tangis yang berkualitas. Kalau orang menangis di depan manusia, mungkin itu adalah benar. Dan semoga orang yang sering menangis di depan manusia adalah benar dengan tangisnya. Akan tapi lebih dari itu adalah harus kita cek diri kita. Pernahkah kita menangis di saat sendiri? Lihat kullu ainin bakiyatun yawmal qiyamati illa ainun bakat min khasyatillah. Semua mata ini adalah akan menangis nanti di akhirat kecuali mata yang pernah menangis di dunia karena takut kepada Allah. Mengingat dosa-dosa dan tolong sisihkan waktu Anda sebelum tidur atau saat-saat tertentu untuk mengingat dosa-dosa kita agar kita bisa mendedai air mata, agar kita bisa bergetar hati kita, agar kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesalan-penyesalan yang sesungguhnya sudahkah Anda menangis? Tanyakan kepada diri Anda sendiri. Sudahkah Anda menangis menyesali dosa-dosa? Atau mungkin kita tergolong orang yang tidak pernah menyesali dosa, ini musibah besar lagi. Pernahkah Anda menangis menitikkan air mata karena dosa yang kita lakukan? Tanyakan kepada diri sendiri. Tangis bukan untuk dipamerkan di depan manusia akan tapi ini pertanyaan untuk aku ini, aku yang berbicara, aku yang mendengar, aku, aku. Pernahkah kita melihat kesalahan kita atau mengingat kesalahan kita lalu kita menitikkan air mata dan kita harus berlatih untuk itu. Dikatakan berusahalah engkau untuk menangis di saat mengingat dosa. Jika engkau belum bisa menangis saat mengingat dosa, maka menangislah, eh, maka berusahalah terus untuk mengingat dosa, untuk menangis. Dan jika engkau belum bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis karena mengingat dosa. Dan jika engkau masih belum bisa menangis untuk karena mengingat dosa terus menangislah berusaha untuk menangis untuk untuk mengingat dosa tadi. Ingatlah dosamu untuk bisa berusaha menangis. Dan jika ternyata mentok Anda tidak bisa menangis maka menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis. Karena hati itu sangat keras hatinya. Hati yang sangat keras susah menitikkan air mata. Semoga Allah melembutkan hati kita semua. Semoga Allah melembutkan hati kita semua di saat, sehingga di saat kita mengingat dosa-dosa kita bisa segera menangis mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah rasa takut kepada Allah. Sungguh siksa Allah sangat mengkirkan bagaimana amal jelek, kemaksiatan akan datang di alam barzah. Akan datang di alam barzah akan mengerumuni orang tersebut dan amal baik pun akan mengerumuni lihat jika kita ditemani amal yang buruk, na'udzubillah akan ketakutan, ketakutan, ketakutan sebelum datangnya malaikat mungkar dan nakir. Akan tapi jika amal baik yang datang kepada kita, ia akan berperan sebagai seorang yang bagus wajahnya, ya, yang menyapa-nyapa kita dengan keindahan. Maka di saat itu pun kita tidak akan gentar dan takut. Di saat malaikat mungkar nakir bertanya kepada kita, kita pun tidak takut karena kita sudah ditemani dengan amal kita. Akan tetapi jika kemaksiatan menemani kita, lihat di alam barzah kita sudah ketakutan. Ini belum siksa kubur itu baru ditemani amal, baru setelah itu disiksa kubur. Kemudian di padang masar kita akan sengsara dengan dosa-dosa dan kemudian kelak di akhirat di neraka pun kita akan sengsara dengan dosa-dosa sebelum kita masuki alam barzah. Sebelum kita masuki mahsyar, Sebelum kita masuki alam akhirat, ayo kita bertobat saat inilah waktunya. Jangan tunda esok hari, belum tentu esok adalah untuk Anda. Beberapa menit yang lalu kita menghadiri jenazah. Seorang yang tadi pagi masih melakukan sholat duhur, pun masih melakukan sholat. Habis sholat duhur ternyata dicabut nyawanya oleh Allah. Allah, Allah, Allah. Bisa saja Anda mati kapan saja akan tapi lihat. pun kita mati, mari kita siap setiap saat dengan memohon kepada Allah pengampunan. Jangan sampai Allah mengambil mengapa eh, pengampunan diberikan Jangan sampai hukuman diberikan oleh Allah di saat kita di alam barzah mengerikan. Kita ingin diampuni oleh Allah saat hidup di dunia. Di dunia sebelum masuk alam barzah. Siksa di alam barzah mengerikan. Di akhirat mengerikan dan jangan mengentengkan siksa-siksa. Allah ini saja yang bisa kami sampaikan masalah tobat dan insya Allah akan kita lanjutkan kita akan bersama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan silsilah selanjutnya. Allahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.